ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله والحمد لله بإذن الله تعالى kita melanjutkan keterangan Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah dalam fasal yang kedua menjelaskan tentang dakwatus syaitan ila maksiatir rahman. Bagaimana dakwah syaitan di dalam menyeru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. <coughs> Naam, kita telah membacakan keterangan Syekh rahimahullah bagaimana syaitan senantiasa menghiasi manusia untuk menjatuhkan mereka ke dalam perkara yang paling besar lalu kemudian kepada yang besar dan seterusnya sampai kepada perkara yang kecil yaitu syirik kemudian bid'ah <coughs> kemudian dosa-dosa besar Naam dan Syekh rahimahullah di dalam penjelasannya tersebut memberikan beberapa contoh dari tipu daya syaitan, hiasan-hiasan syaitan di dalam menjatuhkan umat manusia ini ke dalam kabair dosa-dosa besar. Seperti perbuatan sihir adalah termasuk dosa besar dan amalan kufur. Kemudian membunuh jiwa. Kemudian memakan harta riba. Dan kita telah menjelas menyebutkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh-contoh bentuk-bentuk ribawiyah yang terjadi <coughs> di tengah masyarakat. <coughs> Naam. Kemudian landut Syekh rahimahullah menyatakan wa zayyana lahum akla malil yatim alladhi naha Allahu anil iqtirab minhu illa bi niyatil islah haitsu qala subhanahu wa ta'ala wa la taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan hatta yablugha ashuddah dalam suratul an'am ayat 152 juga setan berupaya menghiasi manusia ini untuk makan harta anak yatim yang Allah Subhanahu wa taala melarang bahkan mendekat kepada harta anak yatim tersebut. Naam, tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa biniyatil islah. Kecuali dalam rangka membuat perbaikan islah. Naam. Bertanggung jawab memelihara harta tersebut untuk maslahat anak-anak yatim tersebut bukan untuk kita makan pribadi kita. Naam, maka memakan harta anak yatim adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dosa besar. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabu malal yatimi illa billatihi ahsan. Jangan kalian mendekat kepada harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik hatta yablughu asyudda hingga mereka mencapai kedewasaannya. Naam. Yakni illa billati hiya ahsan kecuali dengan cara yang baik yaitu menjaga dengan amanah bertanggung jawab memelihara dengan amanah harta anak-anak yatim tersebut kita tidak menyimpangkannya untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi kita atau untuk kebutuhan yang lain selain daripada kebutuhan anak yatim tersebut. Nah, ini juga berapa banyak yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, para dai, para pemilik-pemilik pondok yayasan dalam memelihara anak-anak yatim. Lalu kemudian kaum muslimun menyumbang untuk masalah anak yatim tersebut selam. selam disimpangkan. Harta tersebut kepada jalan yang lain. Nah, baik untuk kebutuhan pribadinya, untuk memberi makan kepada anak istrinya, atau kepada keluarganya. Nah, ini adalah memakan harta anak yatim yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa billati ahsan kecuali dengan cara yang baik yakni dengan sekedar kebutuhan yang kita butuhkan ketika kita tidak memiliki penghasilan misalnya cuma mengurus kemaslahatan anak yatim tersebut lalu kita mengambil dengan kadar hajah kadar kebutuhan kita untuk makan karena memang kita tidak punya pekerjaan tidak ada penghasilan kecuali untuk dengan mengambil sebagai bentuk upah sesuai dengan yang kita butuhkan. Naam. Selain daripada itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa pada ayat ke-10 Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, dengan cara zalim, hanyalah mereka memakan di dalam perut-perut mereka nara api neraka. Wasayaslauna sa'ira dan mereka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Ini menunjukkan bahwa memakan anak harta ya, an, harta anak yatim adalah kabira minal kabair termasuk salah satu bentuk dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka berhati-hatilah dari memakan harta anak yatim atau juga memakan harta yang selainnya yang bukan milik kita. Seperti harta dakwah misalnya. Sebagian kaum muslimun membuat pondok pesantren. Naam, sebagai wadah untuk mengumpulkan harta. Naam, sehingga kaum muslimin, para muhsinin, donatur yang menyumbang ke ma'had tersebut untuk kebutuhan pesantren, dia manfaatkan untuk kebutuhan pribadinya. Dia membeli motor pribadi, mobil pribadi dari uang tersebut. Naam. Maka ini menyimpangkan harta yang bukan miliknya, tidak amanah. Naudzubillah min dzalik. Naam, mengumpulkan harta kaum muslimin. Uang yang dikirim melalui rekening-rekeningnya. Naam, disimpangkan kepada jalan yang khianah. Berkhianat tidak amanah. Padahal pondok atau anak-anak pondok membutuhkan banyak kebutuhan. Belum terpenuhi, tetapi dia lebih dulu menggunakan untuk kepribadiannya. Maka ini sifat khianah dan tidak amanah dan termasuk memakan harta yang bukan miliknya. Naam, Allah assalam al afiyah. Juga diantara tipu daya syaitan zayyana lahum qadfal muhsanat al-ghafilatil mu'minat. Menuduh para wanita-wanita muslimi muslimat mukminat sebagai wanita-wanita pesina, pezina. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Ini juga termasuk dosa besar. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim." Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita mukminat sebagai wanita-wanita pezina mereka dilanat di dunia dan di yaumul akhirah dan mereka mendapatkan azab yang pedih, azab yang agung, azab yang besar. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan qadful muhsanat ini termasuk sab'al mubiqat. Tujuh perbuatan dosa besar yang membinasakan. <clears throat> Naam, juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman di dunia ini terhadap orang yang menuduh para wanita-wanita yang terhormat wanita-wanita mukminat muslimat sebagai wanita pezina tidak ada saksi tidak ada bukti Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jalda wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik sebagai pezina, lalu mereka tidak mendatangkan empat orang saksi yang menyaksikan perzinaan tersebut, maka pukullah mereka dengan delapan puluh pukulan. Naam, dipukul dengan pelepah kurma sebanyak delapan puluh kali. Dan janganlah kalian menerima persaksiannya selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun. Mereka lah orang-orang yang fasik. Naam juga syaitan berupaya untuk menghiasi kepada umat manusia ini kaulazur ucapan dusta. Naam, Alladhi amarallahu ibadahu bijtinabih yang Allah perintahkan hamba-hambanya untuk menjauhi kaulazur ucapan dusta. Persaksian palsu. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Ta Afwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur." Allah Subhanahu wa taala menyatakan jauhilah ar-rijs yakni najisnya dari authan, dari patung-patung sesembahan berhala-berhala. berhala berhala Wajtanibu kaulah zur dan jauhi pula ucapan kedustaan. Naam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjauhi kaulah zur. <coughs> Naam, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjauhi kaul azur, ucapan dusta, persaksian palsu. Naam, dan itu termasuk dosa-dosa besar. Naam. Kemudian juga syaitan berupaya untuk menghiasi manusia ini dengan ghish wal khianah, sifat menipu dan sifat khianah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya أيها amanu la takhunu تخونوا الله rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan jangan pula kalian berkhianat kepada amanah-amanah kalian sementara kalian mengetahuinya. Naam, yaitu orang-orang yang diberi amanah lalu berkhianat dengan amanah tersebut. Demikian pula syaitan berupaya untuk menghiasi sukhriya wa tanabuz bil alqab. Naam. Juga sifat sukhriya tanabuz bil alqab yaitu memberikan gelar-gelar lakop-lakop yang buruk, yang jelek kepada orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan lakop-lakop tersebut. Juga perbuatan ghibah Wattafakhur bil ahsab. Juga syaitan berupaya untuk menghiasi manusia ini. Untuk jatuh ke dalam perbuatan ghibah. Dan berbangga-bangga dengan ahsab. Dengan nasab, garis keturunan. Nam, atau dengan harta, benda, jabatan. Semua itu adalah tipu daya syaitan. <coughs> Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam suratul Hujurat Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman Wa man lam yatub fa ulaika Hai orang-orang yang beriman, jangan satu kaum mencela kaum yang lainnya. Jangan sampai kaum yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Demikian pula para wanita, jangan mencela wanita-wanita yang lainnya. Boleh jadi wanita yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Naam, jangan kalian mencela diri-diri kalian dan jangan pula kalian saling memberi lakop-lakop, gelar-gelar yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jelek nama setelah iman adalah al-fusuq. Naam, perbuatan fasik. Wa man lam yatubu fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, mereka adalah orang-orang yang zalim. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari dhann. Inna ba'da dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian sangkaan itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan kalian tajassus, yaitu mencari-cari, mengintai-intai orang lain. Ingin dengarkan rahasia orang lain, ingin dengarkan aib-aib kekurangan orang lain. Tajassus. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menghibah sebagian kalian pada sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian senang memakan memakan daging saudaranya, bangkai saudaranya? Tentu kalian jijik dengannya. Wattakullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih, Penyayang. Naam, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengharamkan sukhriya, mencela tanpa alasan yang syar'i. Juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tanabuz, memberi lakop-lakop yang buruk tanpa alasan yang syar'i. Juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan adzan, sangkaan-sangkaan buruk sangka tanpa ada bukti yang jelas, tanpa ada alasan yang syar'i. Juga Allah haramkan perbuatan ghibah. Naam. Dan ghibah adalah termasuk dosa besar. Tanpa ada alasan yang syar'i. Naam, ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Perbuatan tanabus bil alqab perbuatan ghibah semuanya Allah haramkan kecuali Nah, pada perkara-perkara yang menunjukkan kebolehannya secara kaidah-kaidah syariah. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelari Khawarij sebagai kilabun nar, anjing-anjingnya api neraka. Naam, ini gelar yang boleh dan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang pantas Khawarij itu untuk digelari dengan kilabun nar. Karena penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, dalam syariatul syariatul Islam yang ada pada kaum Khawarij. Sang pemberontak, para pemberontak. Naam terhadap penguasa kaum muslimin. Oleh karena itu, para ulama ahlus sunnah wal jamaah terkadang memberikan gelar-gelar kepada seseorang yang memang pantas kepada orang itu diberi gelar dengan gelar yang buruk sebagai bentuk tahzir, peringatan agar kaum muslimin wal muslimat menjauhi orang tersebut. Kadang para ulama memberi gelar dengan dajjal, pendusta, Bukan saja kadzab tapi dajjal. Diganti bahasanya dengan dajjal. Artinya kadzab. Karena memang orang itu pendusta. Orang itu suka membuat kerusakan di dalam dakwah. Naam. Orang itu kebiasaannya mendustakan para ulama. <clears throat> Maka disebut dia diberi gelar dengan dajjal. Naam. Saya pernah mendengar dalam pertemuan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Madinah. Dalam majelis mereka pertemuan tersebut. Ketika itu mereka membicarakan tentang Yusuf Al-Qardawi yang datang ke Madinah. Atas izin tentunya Umar pemerintah. Naam, Yusuf Qardawi mubtadi' dalun mudil. Alul bid'ah sesat dan menyesatkan. Ada seorang ulama menyatakan ja iblis. Datang iblis. Menggelari dengan iblis naudzubillah karena menunjukkan saking buruknya dan jeleknya. Al-Qaradawi ini. <clears throat> Asyik bil rahimahullah selalu memberikan gelar kepada Qaradawi dengan menggunting Naam, menggunting Alkitab dan Sunnah. Syekh Mukbil memberikan gelar tersebut. Bukan dipanggil dengan namanya, tapi dirubah lafadznya. Ya. Menggunting, maknanya menggunting Alkitab dan Sunnah. Subhanallah. Karena saking jeleknya akidah dan pemahaman dan amalannya di dalam Islam membuat kerusakan, fitnah. Oleh karena itu, memberi gelar-gelar dengan adanya tujuan syariah, nah maka itu dibolehkan. Tidak adanya alasan syariah, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memberi gelar kepada saudara kita dengan yang dia tidak ridho dengannya. Nah kecuali kalau dia ridho. Misalnya Abu Hurairah bapaknya kucing karena dia senang dengan kucing. Dia ridho. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan panggilannya kepada Abu Hurairah. Naam. Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dausi nama beliau. Digelari dengan Abu Hurairah. Bapaknya kucing. Labas. Kalau dia ridho. Tapi selama saudara kita tidak ridho. Haram untuk kita memanggilnya dengan gelar-gelar tersebut. Kecuali dalam rangka tahdir memberi peringatan kepada umat tentunya dengan bimbingan ulama maka itu adalah perkara yang boleh secara syari'ah. Naam. <coughs> Demikian pula ghibah. Ghibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam hadis, apa itu ghibah? Beliau memberikan definisi ghibah, zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Naam. Tanpa alasan yang syar'i. Lalu kemudian ulama menyebutkan pengecualian-pengecualian bolehnya ghibah. Seperti Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab kitabnya Riyadus Salihin. Nah, di antaranya adalah dalam babut tahzir. Memperingatkan. Tentunya orang yang ditahzir itu tidak suka dengan apa yang ditahzirkan padanya. Jelas dia benci. Tapi ini tidak termasuk dalam ghibah. Karena ini boleh di dalam syariat dengan adillah yang sangat banyak. Dengan dalil-dalil yang banyak. <coughs> Naam. Maka pahamilah ini perbedaan antara riba dengan selain daripada riba. Pengecualian-pengecualian yang dibolehkan dalam syariatul Islam. Lalu sehingga kita tidak zalim menyapu rata semua riba. Karena sebagian orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang mendalam atau ilmu yang kuat tidak di atas bimbingan para ulama naam mengklaim setiap penyebutan sesuatu yang dibenci itu adalah riba Naam. Iya, juga bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ta'aruf pernikahan seorang yang mau dilamar, seorang lelaki melamar perempuan. Ya, wanita itu datang kepada seorang mufti atau kepada orang yang tahu lelaki tersebut dia minta ya, berita, informasi. Boleh orang itu memberitakan kekurangan-kekurangan lelaki tersebut. Karena itu penting. Karena dia sedang melamar seorang wanita. Naam. Tetapi tentunya yang punya kepentingan, ya walinya perempuan tersebut, perwaliannya perempuan tersebut, bukan semua orang. Ya, kita dengar saudara kita melamar di sana, ada wanita yang dilamar, kita yang sibuk mencari kekurangannya orang tersebut. Lalu kita beritakan kepada akhwatnya. Nah, ini musibah. Ya. Enam. <coughs> Ini tidak benar. Tapi yang berkepentingan di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi ketika seorang sahab sahabiah dilamar ya oleh dua orang sahabat. Naam. Uh, siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan dengan siapa satunya? Tidak ada yang tahu. Hah? <coughs> Abu Sofyan. Ya. Abu Sofyan dengan Muawiyah. Iya. Naam. Maka Rasulullah SAW menyebutkan kekurangan keduanya. Adapun uh, Abu Sufyan la an atikihi asa, tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Maksudnya suka mukul perempuan. Ya, mukul istri. Yang satunya Rasulullah mengatakan wa amma Muawiyah fasalukun la malalahu. Adapun Muawiyah miskin papa, tidak ada hartanya. Ini kan kekurangan, iya. Rasulullah menyebutkannya kepada sahabiah tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan nikahilah Usamah bin Zaid ya Usama bin Zaid menikahlah dengan Usama bin Zaid yakni kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling disayangi oleh Rasulullah ya <clears throat> Taib al-muhim dalam perkara menyebut kekurangan ada perkara-perkara yang dikecualikan tidak termasuk dalam ghibah. Nah, yang disebutkan Imam An-Nawawi enam perkara. Juga setan berupaya untuk menghiasi para kaum wanita untuk melakukan tabarruj. Safar tanpa mahram. Naam. Nah, ini perlu diperhatikan oleh para mukminat muslimat untuk tidak melakukan tabarruj ya dalam berpakaian hendaklah pakaian yang syar'i tidak terlalu banyak keluar tanpa tujuan yang syar'i Naam atau bermuda-muda dalam menampakkan auratnya seperti telapak tangan, telapak kaki. Itu adalah aurat. Naam, jangan bergampang-gampangan. Ummahat kadang menjemur di luar tidak mau lagi berjihad bersungguh-sungguh. Memang butuh jihad semuanya. Tidak mau susah payah memakai kos tangan, keluar langsung jemur. Ya, pakaian diangkat di atas, di umuran, kelihatan seperdua apa sikunya. Kelihatan lagi auratnya. Nah, mungkin bermuda-muda karena dia melihat oh tidak ada ikhwan. Tidak ada ikhwan tapi orang awam ada yang lewat-lewat. Mana yang lebih mending, ikhwan atau orang awam? Hah? Mana yang lebih mending? <laughs> nah, dua-duanya nggak ada yang lebih mending, nah. <laughs> Allah Ustaz. Tidak ada jaminan ikhwan yang sudah belajar bahwa itu lebih aman syahwatnya daripada orang awam. lah semuanya lelaki berbahaya. Naam. Tidak ada yang aman. Berapa banyak yang kita dapati ikhwan ahlus sunnah paham ikut taklim berzina. Ummahat bercadar berzina. Na'udzubillah min dalik. Banyak. Mungkin antum tidak pernah dengar. Ya, kalau ustadz-ustadz tahu insya Allah. Karena tempat mereka untuk mengadu ya tempatnya para ustad menelpon, mengadu ini dan itu kepada para ustad Sehingga para ustad banyak tahu dalam masalah-masalah yang seperti itu. Nah, akhwat sadar ummahat sudah ada suaminya berzina. Ikhwan sudah ada istrinya berzina. Enam. Ada lagi beritanya tidak sampai berzina hanya peluk-pelukan, ya cium-ciuman naudzubillah. Apa sebabnya? Awalnya mau melamar, ya, nador. E, eh, yang akhwat ditemani satu orang temannya. Yang ikhwan ditemani satu orang temannya. Naam. Yang ikhwannya menunggu di luar, yang akhwatnya di kamar sana. Ya. Akhirnya berdua di balik hijab. Naam, ujung-ujungnya angkat hijab. Naam. Terjadi ya, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Sampai akhwat itu mengadu. Minta supaya dinikahi oleh ikhwannya. Ikhwannya dipanggil oleh seorang ustadz Karena akhwat itu menyebut ikhwannya. Dipanggil sama ustadznya. Kenapa antum lakukan demikian? Nikahi dia. Tidak mau ustadz. Kenapa? Tidak soleha. Astagfirullahaladzim. Akhirnya Ustadz mengatakan, Apakah antum soleh? Iya. Apakah antum soleh? Sudah. Sekufu. Sama-sama tidak soleh dan tidak soleha. Bertobat kepada Allah kedua-duanya, nikah. Ya, tetap ikhwannya tidak mau. Fitrahnya mau mencari istri yang soleha. Subhanallah, ini semua contoh yang menunjukkan tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Ikhwan yang sudah taklim atau awam, para ummahat jaga hijab. Jangan bermuda-muda menampakkan tangannya menjemur di luar telapak kakinya. Nah, memang kadang kita menganggap enteng, tapi syaitan ya, tidak tinggal diam. <clears throat> nah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, akhwat tinggal di pondok pesantren, di dalam pondok ya cadar ketat cadarnya berzina ada suaminya nah awalnya ya ini hati-hati HP ini ya sebabnya HP Ikhwan ini akrab dengan suaminya si Ummahat <coughs> kalau Ummahat itu minta tolong kadang menghubungi suaminya susah minta tolong kepada teman dekatnya suaminya melalui HP-nya. Nah, berawal dari situ terjadi cekcok dalam keluarga antara suami istri ini. Sudah setan masuk, istrinya berpikir suamiku ini jelek. Akhirnya terus hubungan dengan si laki-laki ini tadi, teman dekatnya suaminya. Mulai masuk mengadu. Ya, minta fatwa Nah ini hati-hati, bahaya ustadz ini nanti. Nah, kalau dimintai fatwa dengan ummahat, ini hati-hati. <coughs> nah. Akhirnya berjalan hari demi hari. Pada ujungnya si ummahat ini mengungkapkan kata hatinya kepada ikhwan tersebut. Setelah dia memberitakan bahwa suaminya demikian demikian, Ya, cintanya berbalik ke temannya suaminya. Naam. Kemudian suaminya keluar safar. Safar jauh. Datang SMS si Ummahat. Kepada teman dekatnya suaminya tadi, tolong ambilkan uh, ada barang yang mau diambil di, di rumah saya. Tolong antum ambilkan ya nanti di depan pintu. Nah, ini sudah syaitan. Ya. Ikhwan itu datang ngambil barang. Mana barangnya? Di belakang pintu. <coughs> Subhanallah. Buka pintu masuk. Ternyata ummahatnya sudah kesetanan. Langsung pintu ditutup dalam keadaan berpakaian seksi ikhwan tidak mampu lagi bertahan. Naam. Siapa yang mampu bertahan? Nas'alullah salamata wal afiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Min hamazati syaitan dari tiupan-tiupan syaitan. Makanya cari teman yang soleh. Cari teman yang baik. Jangan berteman dengan orang yang <coughs> jelek orang yang tidak soleh. Yang tidak memberi manfaat untuk agama kita. Justru mempengaruhi kita. Jangan. Cari yang memberi manfaat. Yang menguatkan iman dan agama kita. Naam. Itu yang bermanfaat insya Allah. Banyak bukti ikhwanin fiddina azakumullah. <coughs> Karena waktu yang terbatas. <coughs> Sudah <coughs> waktu tanya jawab telah masuk maka kita beralih kepada seksi tanya jawab lebih kurangnya saya mohon dimaafkan dan kita membacakan soal-soal yang tertulis. Ah. <coughs> Bismillah, bagaimana menanggapi <clears throat> pendapat sebagian ikhwan yang menyatakan bahwa suatu keharusan bagi yang mengkritik seseorang yang telah jelas kesalahannya dan membela keyakinannya <clears throat> yang berhubungan dengan manhaj dan tidak sesuai dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah sebaiknya dia muazanah. <clears throat> Bagaimana menanggapi pendapat sebagian ikhwan yang menyatakan bahwa suatu keharusan bagi yang mengkritik yang mengkritik seseorang yang telah jelas kesalahannya dan membela keyakinannya yang berhubungan dengan manhaj yang tidak sesuai dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah sebaiknya dia muwazana maksudnya mengkritik dengan adil begitu nah tidak ada tahdir kritikan muwazana dalam timbangan syariat Islam ini perkara bid'ah yang difatwakan oleh Syekh Bin Syekh Rabi, Syekh Al-Albani, para masyayikh dalam hal mengkritik <clears throat> tidak ada namanya muwazanah, adil. Maksudnya menyebutkan kritikannya, kejelekannya <clears throat> juga harus disertai dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Jangan lupa kebaikannya. <clears throat> Nah, ini tidak terwujudkan kritikan. Tujuan kritikan disampaikan kesalahan-kesalahannya. Kalau disampaikan juga kebaikannya, mengkaburkan kesalahan tersebut. Apa maksudnya disebut kesalahannya? Disebut lagi kebaikannya. Apa maksudnya? Bingung mad'u. Ya ini manhajnya wahda Islamiyah, muwazana. Paham wahda Islamiyah? Ya dulunya namanya Fatul Mu'in. Yang siapa mantan dai di di di mana? Di kolaka sini Sutamin ya. Ah, Sutamin itu mantan gembongnya wahda. Kemudian bertobat, belum banyak mempelajari tentang manhaj salafi ini, ya bertobat alhamdulillah tapi belum belajar tidak mau belajar betul-betul tentang manhaj salafi ini akhirnya menyimpang kembali nah ya sutam ini <clears throat> lari ke turafiyun haula bergabung dengan turafiyun dengan mubarak wa muallim dengan aunur rafi dengan abu nida nelpon minta fatwa apa semua dan menyerang para ustadz-ustadz nah salafiyun ya ini Sutamin, mantan Wahda Islamiyah. Eh, Wahda Islamiyah ini memiliki manhaj muwazanah. Kalau menyebut kejelekan, mengkritik, harus juga menyebutkan kebaikannya. Tidak ada timbangan syariat seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala kalau menyebutkan orang-orang kafir, Firaun dan yang semisalnya, apakah Allah menyebutkan kebaikan-kebaikannya? Firaun banyak kebaikannya, iya. <clears throat> Hah? Apa kebaikannya Fir'aun? Hah? Apa? Hah? Nah, memelihara Nabi Musa alaihissalam. Iya. Iya kan? Sampai Nabi Musa besar, dewasa. Menjadi Nabi. Nah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala ketika mentahdir Fir'aun, tidak menyebutkan kebaikannya Fir'aun ya juga <coughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkritik, menjelaskan kesesatan Khawarij, tidak menyebutkan kebaikannya. Ya. Al-muhim tidak ada manhaj muwazanah di dalam timbangan syariat di dalam mengkritik atau dalam mentahdir. Ada subhat dari permasalahan ini, ada yang menyatakan bahwa ulama yang mentahdirkan hanya <coughs> Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali saja. Bahkan ulama tersebut adalah guru mereka sendiri yang mentahdir dan menganggap bahwa tidak masalah. Jika seseorang ingin bekerja sama atau mengikuti pelajaran, taklim dan kajiannya karena mereka pun menyebarkan dakwah sunnah. Bagaimana menanggapi permasalahan ini dan bagaimana sikap halus sunnah wal jamaah dalam menyikapi kesalahan seorang alim? Apakah antara sikap berlebihan sikap dan atau sikap meremehkan? Nah, tidak ada, saya sudah jelaskan. Ya. Tidak ada kelaziman bahwa kalau dia ahlu sunnah tidak boleh ditahdir. lah ini omongan yang tidak faham manhaj. Naam. Tidak ada kelaziman. Jangan ya akhi, dia masih ahlu sunnah. Nah, ini menunjukkan la yafhamul manhaj. Saya sudah contohkan Rasulullah SAW mentahdir, memboikot, menghajar Kabi Malik tidak mengeluarkan dari ahlu sunnah. Tidak, ahlu sunnah. Ya, tapi di boikot 50 hari 50 malam. Nah, demikian pula sikap-sikap sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. <coughs> nah, jadi tidak ada kelaziman harus ya tidak boleh ditahdir kalau dia masih ahlus sunnah atau menyatakan kalau sudah ditahdir berarti dia pasti bukan ahlus sunnah lah dalam babu tahdir mencakup ahlul sunnah lebih-lebih kepada ahlul bidah. Semuanya ditahdir. Kalau kesalahannya itu mengharuskan ditahdir. Setelah tegak hujah, setelah menempuh sebab-sebabnya. Naam. Dan mentahdir berarti meninggalkan taklimnya, meninggalkan majelisnya, tidak bertawan berkawan dengannya sampai dia bertobat. Sampai dia bertobat Naam, dengan konsekuensi tobat. Illal ladina tabu wa aslahu wa bayanu. Kecuali orang-orang yang bertobat dan membuat perbaikan dari apa yang dia sudah rusak. Diperbaiki. Wa bayanu dan menjelaskan. Mengulang-ulangi penjelasannya. Saya memiliki manah sedemikian, Maka saya bertobat kepada Allah. Sikap saya kepada fulan. Ini adalah sikap mumayye. Saya bertobat kepada Allah. Sikap lembek dan menggembos. Saya bertobat kepada Allah. Disebutkan illa alladziina tabu wa aslahu wa bayyanu sehingga semua salafiyin yang sudah jadi korban banyak itu faham bahwa itu salah sehingga mereka semua kembali bertobat memperbaiki. Nah, itu konsekuensi tobat. Adapun diam-diam saja ya atau kepada orang tertentu saja lah tidak memenuhi syarat tobat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Naam. Sering kita nukilkan, sebutkan Bagaimana para ulama mensyaratkan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Dari dulu. Naam, Ibnu Aqil ketika bertobat betul-betul mewujudkan ayat ini. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Naam. Dari pemikiran-pemikiran rusak. Ya, dijelaskan, diperbaiki, ditulis bahkan, disebarkan. Ini syarat-syarat tobat yang sudah dari kesalahan-kesalahan yang sudah menyebar. Nah. <coughs> Iya, juga oh, bertobat dari kesalahan itu adalah keutamaan. Ya. Itu adalah keutamaan, bukan kekurangan, bukan aib. Syekh Abdullah Al-Bukhari Allah menyebutkan kisah seorang ulama Hamad ibni Nuaim Ibni Hamad, rahimahullah ketika beliau menyampaikan hadis salah satu hadis di majelis murid-muridnya dan di situ ada Abu Zakaria Yahya bin Ma'in. Naam. Lalu kemudian beliau menyampaikan hadisnya sanatnya dari Abdullah bin Mubarak dari Ibnu Aun Ternyata Yahya bin Ma'in menyatakan, La, salah keliru di majelis. Bukan dari Ibni Aun. Lalu beliau sebutkan dari Pulan <clears throat> Kemudian Asyik, Nuaim ibn Hammad atau Hammad ibn Nuaim menyatakan engkau wahai Abu Zakaria menyalahkan aku, mengkritik aku di depan murid-muridku. ini tidak diterima karena di depan murid-muridnya. Nah, Lalu beliau bertahan bahwa jalan itulah yang benar dari Abdullah bin Mubarak dari Ibnu Aun. Ketika beliau bertahan seperti itu ditambah oleh Imam Yahya bin Ma'in Naam. Dengan lebih tegas lagi. Dengan disertai dengan sumpah. Kalau pertamanya beliau menyatakan azunnu, kata-kata azunnu saya menyangka jalannya ini salah, bukan dari fulan. Tapi ketika Imam Hamad ibn Nuaim atau Nuaim ibn Hamad membantah ya Lalu Yahya bin Ma'in mengatakan dengan sumpah pada yang kedua kalinya, wallahi demi Allah saya katakan itu salah. Nam, diriwayatkan Fulan bin Fulan. Ternyata setelah itu Imam Hamad mengambil tulisannya, catatannya, melihat. Ternyata yang benar adalah Yahya bin Ma'in. Nah, bagaimana sikap beliau? Apakah menyembunyikan kesalahannya? Karena gengsi, karena ego, malu? La. Langsung beliau menyatakan, siapa yang tidak menyatakan kepada Yahya bin Ma'in Amirul Mukminin fil hadis? Justru sebaliknya pada waktu itu dipuji langsung bahwa Yahya bin Ma'in adalah Amirul Mukminin fil hadis. Dan antum benar. Naam, bahwa hadis itu diriwayatkan fulan dari fulan. Subhanallah, langsung di depan murid-muridnya. Tidak gengsi, tidak ego. Dan bahkan memuji orang yang mengkritik dia. Nah, ini sikap ulama yang robbaniyun. Bukan justru mengelak, berkelit, mencari-cari jalan alasan. Nah, untuk tidak mau mengakui kesalahan-kesalahan tersebut. Lah, apalagi kalau yang mengkritik adalah ulama besar, ulama fanni, memang bidangnya, keahliannya, kibar dalam jarawa ta'dil. Naam sebaiknya kita merujuk dan dan mengakui kesalahan-kesalahan tersebut. Naam, bagaimana hukumnya makan di rumah orang yang penghasilannya dari bank? <coughs> Syekh Al-Albani rahimahullah dalam salah satu kaset yang saya dengarkan ditanya <clears throat> seorang anak yang makan harta orang tuanya yang pegawai bank. Kata beliau, anak ini hendaklah makan memakai sesuai dengan kebutuhannya, jangan berlebihan. Dan dia tidak kena karena itu kewajiban orang tua terhadap anaknya. Adapun kalau lebih-lebih maka jangan. Karena harta yang diberikan adalah harta ribawiyah Nah, ini seorang anak. Berarti kalau bukan anaknya, jangan. Jangan makan dari harta uang hasil ribawiyah. Nah, cari alasan. Tetapi itu betul-betul sudah dipastikan. Muhakkok, bukan sangkaan. Kalau cuma sangkaan, sudah dihidangkan makanan, terus muncul sangkaannya. Kayaknya orang ini pegawai negeri, apa pegawai bank. Tidak dipastikan sangkaan. Maka tidak berlaku sangkaan yang seperti ini. Yang berlaku adalah asalnya halal. Makan. Nah, kecuali dipastikan. Maka jangan dimakan. Karena hasilnya dari ribawiyah. Afwan, bagaimana sikap kita kepada Ustadz Abu Ubaidillah? Juga ikhwan yang lain yang masih berloyalitas kepada Qarnain. <coughs> Siapa Abu Ubaidillah? Hah? Ubaid. Wallahu alam, ana nggak tahu beliau bagaimana. Iya, saya tidak tahu sikapnya bagaimana. Apakah loyal kepada Dzulqarnain wa man ma'ahu atau tidak wallahu alam, antum yang lebih tahu. <clears throat> Al-muhim Syekh dan berulang-ulang para asatidah menyampaikan permasalahan ini tahdzir Syekh Rabi tahdir Syekh Muhammad bin Hadi, tahdir Syekh Abdullah Al-Bukhari kepada saudara kita Ustaz Dzulkarnain. Naam, dan Syekh Rabi ditanya langsung lebih rinci, apakah maknanya meninggalkan taklim majelisnya? Syekh Rabi mengatakan, "Naam, tinggalkan majelis dan taklimnya." Ada kasetnya. Antum dengar kasetnya Ustaz Afifuddin. Naam. Yang menyebutkan langsung pertanyaan ini kepada Syekh Robi. Ya, saya tidak ada, saya tidak hadir. Tapi beliau Ustadz Afifuddin dan tidak yang lainnya hadir di situ dan menanyakan, menanyakan langsung ke Syekh Rabi tentang makna tahdir. Beliau menjawab, tinggalkan majelis dan taklimnya. Tidak menghadirinya. Naam. <clears throat> Sekarang antum memilih Syekh Rabi ulama atau memilih Ustadz Fadal. Kalau kita pakai perasaan, ya mungkin kita pilih ustadz. Iya, karena kita sudah senang, ya sudah apa namanya uh, menjadi panutan, ya bangga dengan hafalannya, dengan cara talimnya. Nah, kita lebih memilih ustadz. Kalau pakai perasaan, ulama kita tinggalkan. Tapi itu bukan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Wallahi. Manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Ittiba'us salaf. Ittiba' ulama. Mengikuti salaf. Mengikuti para ulama. Itu manhaj. Silahkan memilih. Mendahulukan perasaan. Atau mendahulukan ittiba'ul ulama. Kalau ada yang membantah, ya Ustadz, dia juga punya ulama. Maka saya katakan dengarkan keterangan Asy-Syeikh Ahmad Bazmul, Dr. Ahmad Bazmul hafizahullah dalam mendudukkan masalah-masalah di zaman-zaman seperti ini. Bagaimana menyikapi para ulama? Dalam tulisannya, dalam daurahnya yang kemudian dibuat dalam tulisan ya dituangkan dalam bentuk tulisan judulnya Qawaidu Salafiyatun wa Tawjih wa taujihi apa wa taujihatun uh, eh, apa? enam. Qawaid salafiyah wa taujihat saya lupa. enam kurang lebih judulnya seperti itu. Qawaid salafiyah. Ya, di situ beliau menjelaskan bagaimana menang, mendudukkan masalah menyikapi masalah dalam uh, di sana ada masing-masing ulamanya. Nah, ya kalau sebenarnya kita berbicara ada ulamanya, semua permasalahan ada ulama kayaknya. Ya. ya uturos juga ada ulamanya. Masalah ya uturos. <clears throat> ha, masalah Abul Hasan Ali Hasan yang dihukumi mubtadi' ada ulamanya juga. Kalau begitu, jangan bersikap. Ya, karena semua ada ulamanya. Nah, didudukan oleh Syekh bahwa melihat para ulama kita alus sunnah semuanya kita muliakan. Ulama alus sunnah semua dimuliakan. Tetapi kita harus tahu bahwa ulama kita bertingkat-tingkat, berderajat-derajat, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang kekhususannya dalam bidang tafsir, ada yang kekhususannya dalam bidang hadis, ada dalam bidang fikih, ada khusus dalam jarawat tadil. Naam, beda-beda. Maka ketika kita menyikapi suatu permasalahan jarah yang bersumber dari ulama yang memang tak khusus memiliki kekhususan bidang tersebut, jarah yang rinci, Kemudian pembahasan itu berulang-ulang dari hari ke hari, tahun ke tahun. Lalu kemudian alim tersebut menetapkan hukum, fonis, rinci. Datang ulama yang lain, ahlu sunnah wal jamaah, memberikan rekomendasi global. Tidak berhubungan dengan masalah jarah tersebut. Ya, apalagi ulama tersebut tidak mendengar kalau orang tersebut dijarah, tidak tahu. Kemudian beliau memberi rekomendasi. Ya. Ma, nah, dalam hak kondisi seperti ini jelas kita mendahulukan apa? Jarah ulama yang mutakhassis tadi. Yang memiliki kebidang, bidang khusus dalam permasalahan itu. Naam. Yang rinci daripada rekomendasi ulama yang global. Yang tidak terkait dan berhubungan dengan masalah jarah tersebut. Jelas ya? Jelas permasalahannya. Nah, ini untuk mendudukkan masalah-masalah di zaman-zaman seperti ini. Ya, tidak boleh ada uh, kaidah bahwa masing-masing punya ulama. Nah, kalau masing-masing punya ulama, berarti kita tidak boleh bersikap kepada Yahuturas tidak boleh bersikap kepada Abul Hasan Ali Hasan, kepada televisi Roja dan semisalnya, yang jelas-jelas mereka bergabung dengan Ikhwani, ya, Nam seperti Muhammad Arifi, ya di di diundang untuk mengisi di Roja, Nam dan yang semisalnya. Ya, berarti tidak boleh ada tahdir kepada mereka. Kenapa? Karena mereka juga punya ulama. Apakah seperti itu kaidah ahlu sunnah wal jamaah? La. Tidak demikian. Bahkan nanti berujung kepada masalah hadis. Ya. Kadang masalah hadis ini uh, Naam, hadis doif. Ya. Karena ada ulama yang menyatakan hadis uh, ini sohe atau hasan ya kemudian kita menggugurkan ya hadis yang yang doif tadi yang sudah kita periksa dengan rincian dengan rinci ya kemudian kita tidak menggunakan kita tidak uh, menyatakan lagi doif tapi mengatakan sohe karena adanya hukum yang global ya ini tidak mungkin. Yang rinci digugurkan dengan yang global. Nah, yang sudah melalui pembahasan digugurkan dengan yang global yang belum melalui pembahasan. Global. Nah, ini tidak mungkin. Bagaimana apa tanggapan Ustaz tentang banyaknya para ummahat akhwat yang sering mengendarai motor? Balap-balap. Nah, Ya, ini memang ada ya. Ummahat cadar tapi bawa motor kencang-kencang. Balap. Nah. Nah, ini tidak pantas. Ya. Naik motor saja sudah dilarang oleh para ulama, banyak ulama. Saya pernah hadir di majelis Syekh Saleh Fauzan ketika beliau berkunjung di Madinah di Masjid Nabawi. Beliau ditanya tentang wanita yang membawa mobil, menyetir mobil. Syekh Saleh Fauzan menyatakan la. Tidak boleh. Tidak boleh, maksudnya haram. Ya. Lalu beliau menyatakan bagaimana kalau dia celaka, mendapati masalah di jalan. Ya, sendirian. Kalau celaka ya akan digendong, dipeluk oleh lelaki ajanib. Iya, siapa yang mau tolong dia? Nah, itu alasan Syekh Fauzan. Kalau saja naik mobil, tidak boleh. Kira-kira orang yang berakal mengatakan naik motor boleh. Hah? Saya mau nanya antum. Orang yang berakal, ya, kalau sudah naik mobil perempuan tidak boleh, kira-kira naik motor boleh enggak? <coughs> Insya Allah orang yang berakal mengatakan lebih tidak boleh lagi. Anda tahu kalau pada akalnya ada, ah, error ya. Kalau ada errornya sedikit, ah, mungkin dia menyatakan boleh naik motor, tapi naik mobil tidak boleh. Iya. Kenapa? Karena naik mobil tidak membentuk apa? <coughs> lekak lekuk tubuhnya. Tidak kena angin. Bawa nyetir mobil tidak kena angin. Tapi kalau naik motor coba. Ya, membentuk buah dadahnya, membentuk wajahnya kalau cadar. Ya. Banyak lekuk-lekuk yang terbentuk. Naik motor. Berarti lebih madorot. Naik motor daripada naik mobil. Iya. Naam. <coughs> Itu fatwa Syekh Fauzan. Juga Syekh Abdul Musin Alabat tidak membolehkan wanita naik motor. Juga Syekh Ubaid Al-Jabiri kemarin datang di uh, di Bantul. Saya tidak hadir tapi saya dengarkan melalui kaset ya yang beliau ditanya dalam bab tanya jawab beliau juga menyatakan tidak boleh seorang wanita naik motor ummahat banyak sekali ulama Syekh Mukbil dalam Ijabatus Sa'il pernah juga saya baca beliau juga tidak membolehkan ujung-ujungnya sekalipun ada rinciannya tapi di akhirnya tetap kesimpulkan tidak boleh tinggalkan wanita itu naik motor Nah, Fatwa apa lagi yang kita cari? Ya, masih banyak umat-umat ini yang biasanya ngeyel. Karena sudah terbiasa bawa motor, cari-cari fatwa yang lain. <coughs> nah, apa namanya ini? La'ab. Nah, cari-cari fatwa yang lain sudah ada fatwa jelas namanya la'ab. Orang yang bermain-main, tidak sungguh-sungguh. Ya, bermain-main dalam beramal. Tidak sungguh-sungguh. Nah, apa hukum jual beli ketika <coughs> khatib telah di atas mimbar? Haram. Nah, jual beli jangankan khatib sudah di atas mimbar. Eh, iya, azan dikumandangkan azan. Kalau di Saudi azannya dua kali. Berselisih ulama. Nah, azan yang pertama sudah dikumandangkan tidak boleh jual beli. Nah, al-muhim azan sudah dikumandangkan. Ya, lebih-lebih kalau satu kali azan. Berarti kan azan kedua ya. Tidak boleh jual beli, haram jual belinya. Kalau ada yang melakukan jual beli tidak sah. Itu fatwa Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan rahimah hafizahullah. Nah, ayat Allah Subhanahu wa taala jelas, "Idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Segera penuhi panggilan azan untuk menegakkan salat Jumat, tinggalkan jual beli. Wadarul baik. Tinggalkan jual beli. Nah, maka siapa yang melakukan jual beli tidak sah jual belinya. <coughs> Anda pernah mendengar dari orang HTI bahwa kita belum bisa mengklaim sebagai alus sunnah sebab belum adanya khilafah. Bagaimana tanggapan Ustaz? Ya ini error ini, tidak usah digubris. Orang yang akalnya error, tidak perlu digubris. Bikin habis waktu dan capek. Nah, Antum tahu error. <coughs> Ada X-nya, iya. Nah. Ada tadi ikhwan yang ngomong sama anak, ada katanya ikhwan yang hadir ya di majelis tapi e, orang lain dilarang. Sementara dia hadir, saya bilang oh itu berarti error. Iya. Fattakullah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang lain dilarang untuk hadir di majelis, dia sendiri hadir. yang namanya error. Ya. Nah, bertakwa kepada Allah, jangan menggunakan hawa nafsu syahwat. Nah, ittaqillah. Kembalikan masalah-masalah kita kepada ulama, jangan kepada akal dan perasaan kita. Kembali kepada ulama, itu diantara perwujudan takwa Allah. Nah, dan menyelisihi takwa ketika kita mengolah sendiri dengan akal dan perasaan kita. Ya, bukan dengan olahannya ulama. Ini menyelisihi makna takwa Allah. Naam. Bagaimana menasihati saudara kita yang kerja di bank? Mohon solusinya. Anak ingin sekali saudara anak mendapatkan hidayah, tapi anak tidak tahu bagaimana cara menasihatinya. Nah, bekerja di bank adalah gaji yang haram karena bersumber dari ribawiyah. Nah, itu fatwa ulama. Ya, jangankan di Indonesia sini, bank di Saudi Arabia sana banyak riba. Nah, apalagi bank Indonesia di Indonesia sini. Ya, rata-rata riba. Bukan rata-rata, semua riba. Iya. Semua kan? Semua riba bank Indonesia di Indonesia ini tidak ada pengecualian. Kalau di Saudi yang difatwakan ulama itu bank Ar-Rajihi. Bank Ar-Rajihi ini yang kerjasama dengan pemerintah Naam dalam mengurusi segala kegiatan-kegiatan pemerintah seperti haji, umroh, Naam apa saja diambil di, di, diambil alih oleh Bang Ar-Rajhi. Nah, sebagian ulama menyatakan bank itu tidak mengandung riba di rekomendasi. Wallahu alam bisawab. Nah, pernah uh, sebagian tulab mendengarkan dari Syekh Soleh Suhaimi. Wallahu alam. Profesor Dr. Soleh Suhaimi Hafidhullah. <clears throat> Salah satu murid Syekh Rabi hafizahullah taala. Nah, kita nasihati dengan cara yang baik. Cari orang-orang yang bisa menjadi wakil memberikan nasihat kepada saudara antum tersebut. Fahamkan, berikan kitab-kitab tentang bahayanya riba, jenis-jenis riba, bentuk-bentuk ribawiyah diberikan. Naam. Hidayah di minallah, Yang penting berikan. Yang penting ada usaha. Ya, Naam. <coughs> Pernah ana juga memberikan nasihat salah satu saudara ana yang terjatuh di dalam ribawiya dalam bentuk koperasi. Ya. Saya bawakan kitabnya Syekh Saleh Fauzan jual beli riba, jenis-jenis riba. Ya, saya beri saja, terserah mau dibaca mau tidak Almuhim kasih. Alhamdulillah ternyata dibaca. Nah, dibaca dibaca setelah itu muncul apa? Televisi Ar-Raja. Eh, dia beritakan banyak juga membahas masalah-masalah riba ya lalu kemudian setelah itu dia tinggalkan alhamdulillah ya jangan antum pakai muazanah manhaj muazanah adil wah kalau begitu Ustaz ar bermanfaat ya karena dia memberi orang banyak memberi petunjuk pada orang nah kita tidak mengingkari dan memang dalam salah satu hadis Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan rojulum fasik, dengan orang-orang yang rusak. Ya, orang-orang yang fasik. Allah menolong agama ini. Labas. Mereka manhajnya menyimpang, ya. Menolong ahlu sunnah, ya, dalam mendakwai awamun nas, menolong ahlu sunnah. Setelah itu mereka dapat hidayah, kita benahi kekurangan-kekurangan itu kita luruskan, lalu kemudian mereka tinggalkan ar Nah, dengan mengenal dakwah sunnah yang hak, yang sebenarnya. Ya. Tapi kalau kita mampu, ya dengan kemampuan kita, kita lihat ternyata dia terpengaruh dengan ar kita nasihati, jangan nonton ar Para ulama mengetahui mereka ini demikian demikian, kita nasihati dengan nasihat yang baik, ya, yang bisa diterima oleh akal dia bahwa agama ini harus dengan bimbingan ulama. Kita tidak bisa memilah ini yang baik, ini yang buruk kalau diri kita sendiri, tapi harus kembali ke ulama. Ternyata ulama berfatwa tentang arroja demikian-demikian. Kita sebutkan penyimpangan-penyimpangannya yang terselubung yang tidak diketahui oleh orang awam. Ya, sehingga mereka paham, oh ternyata demikian. Nah, begitu. <coughs> Bagaimana sikap kita kepada dai salafi yang selalu menyebut-nyebut ustadz yang ada di TV Roja? <coughs> Apa maksudnya disebut-sebut? Kalau disebut ditahdir labas. Kalau disebut dipuji, nah ini bermasalah. Nah, kalau disebut dalam rangka pujian maka tidak boleh. Ya. Apa sebenarnya sikap seorang dai ketika terjadi nahi mungkar di sekitarnya kemudian hanya dibiarkan saja karena khawatir yang diberi nasihat tadi tidak mau membantu lagi alias tidak enak. La, ini jiwa yang lemah, doif. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi, Nasara. Karena sebab dia melihat saudaranya melakukan kemungkaran. Naam. Dia ingkari, dia nasihati, tinggalkan. Tapi besoknya orang itu tidak meninggalkan lagi. Terus. Hari kedua, ketiga. Tetap orang itu melakukan dan dia tidak lagi memberi nasihat. Diam. Tetapi tetap bersama, duduk bersama, makan bersama, minum bersama maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah. Naam. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah karena sebab mereka diam dari kemungkaran. Apa nasihat Ustaz mengenai perkataan bahwa Ustaz Lukman selalu membuat perpecahan dimanapun dia daur. La haula wa la quwata illa billah. Nah, maka al-haq ahak wa yuqal dan ahlul hak yudafi atau yudafa anhu kebenaran harus diucapkan dan ahlul hak orang yang berada di atas kebenaran harus dibela nah ini manhaj ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh kita menyatakan saya cinta kebenaran tapi ketika ahlul hak direcehkan kita diam ini orang yang tidak komitmen dengan kebenaran sama juga syirik. Kita tahdir, juga kita tahdir apa? Pelaku syirik. Bukan syiriknya saja, pelaku syirik. Kita bela al-haq, kita bela juga siapa? Ahlul haq. Orang-orang yang berada di atas al-haq. <clears throat> Nah, dan saya katakan bahwa ucapan dalam pertanyaan ini ya karena memang sebelumnya saya sudah dengar pula di Kendari daurahnya Lukman Ba'abdu dua kali membuat perpecahan Ucapannya siapa ini? Ucapannya Abdul Wahab yang sama antum di Kolaka sini. Saya sudah di sudah kemarin saya sampaikan kepada antum tahdir untuk meninggalkan Abdul Wahab, jangan berkawan, jangan mendengarkan ucapan-ucapannya berbahaya, syubhat. <clears throat> Dia termasuk orang yang sampai saat ini mudafi anil hajuri, membela hajuri. Nah, dan sudah mengandung ucapan-ucapannya pendeskreditan terhadap Syekh Robi. Bahwa yang menolak ya hajuri hanya Syekh Robi. Yang mengatakan hajuri hizbi hanya Syekh Robi. Yang lain tidak. Syekh Fauzan tidak menolak, Syekh Abdul Musin al-Abad tidak. Ini omongan berbahaya. 6. Abdul Wahab mengatakan, saya ingin mendudukkan masalah yang sebenarnya agar kita tidak zalim. Agar kita tidak zalim sekali lagi Dauro pertama, Ustadz Lukman Ba'abdu, saya yang mengundang beliau. Bersama dengan ikhwan-ikhwan di Kendari. Pada waktu itu Asnur sudah datang di Kendari. Saya masih mem belum memiliki bekal tentang fitnah hajuri. Sama sekali. Asnur datang membawa misi di Kendari. Melalui amanah langsung dari hajuri. Dan dia sampaikan kepada anak baru datang kurang lebih dia membawa malzama-malzama, keterangan-keterangan fotokopian tentang hizbinya Abdur Syekh Abdurrahman Al-Adni dan Syekh Abdullah Al-Mar'i Al-Adni. Kurang lebih 20 malzama dia berikan kepada saya untuk saya baca, yaitu upaya dia mendakwai saya. Lalu saya memilih barang tiga amal zama, saya ambil. Saya coba membaca perkara-perkara yang tidak masuk di akal. Syekh Abdurrahman Abdurrahman Al-Adni meyakini Allah di mana-mana. Allahu Akbar. Tidak masuk akal. Syekh Abdullah Mar'i pencuri. Mencuri burungnya pemerintah. Mobilnya dimatikan di tempat yang gelap. Lalu mengambil karena harganya mahal. Sembarang alasan-alasan yang saya tidak masuk di akal saya. Nah, <coughs> Itu asnur upaya dakwanya. Naam. Lalu kemudian mulai saya mencari-cari berita, menelpon ke para asatidah. Naam, antum tahu, perhatikan. Ini sebagai bab al-adl, harus kita jelaskan. Ya, agar jangan dolim. Naam. Di sekolah kita di Kendari, dengan datangnya Asnur membawa manhaj hajuri, antum tahu, papan yayasan dicet hapus. Donatur, kartu-kartu donatur dari Muhsinin dihapus. Nah, kita ini ya orang yang insya Allah lembut hatinya menerima kebenaran. Wala nuzaki Allah ahada. Nah, Lembut hati kita menerima kebenaran. Karena dia datang membawa nama ulama. Syekh Mukbil putarkan kasetnya. Ya, itu pun salah paham. Ya, tapi waktu itu sempat saya bilang, saya yang di, di, diserang, saya yang salah paham. Oke, mengalah. Nah, yaitu mengharamkan yayasan. Padahal Syekh Mukbil mengatakan al-asal boleh di situ. Tapi dia mentakwil dan menyimpulkan bahwa yayasan haram. <clears throat> dari fatwanya si Mukbil. Waktu itu saya mengalah. Banyak bentuk-bentuk mengalahnya saya. Menghapus labas. Kalau memang dari ulama hapus, hapus. Menghapus donatur karena minta-minta. Kalau memang dari ulama hapus labas. Mengalah. Kemudian saya membaca Ternyata orang ini kayaknya ingin jadi pimpinan pondok. Saya mengundurkan diri. Silakan. Saya undang para ikhwan untuk rapat Kemudian saya serahkan kepemimpinan pondok pada Asnur. Biar tidak repot-repot. Ya. Nanti banyak masalah. Nah. Tapi Allah mentakdirkan lain. Allah mentakdirkan lain. <coughs> nah. Melihat kondisi seperti ini berbahaya. Sekali lagi juga yang selalu datang di Kendari Zulkarnain tidak ada bentuk nasihat atau pembelaan terhadap kita bahwa ini salah, jangan terapkan ini tidak ada. Nah, yang ada bentuk-bentuk dukungan terhadap fitnah hajuri. Dengan itu kita rapat dan di kesimpulan rapat mengundang Ustadz Lukman Ba'abdu. Pada waktu itu nampak di sini mulai tidak bisa disembunyikan oleh dia. Asnur dan Ahmad Buton pada waktu itu mulai berbicara bahwa sudah sorwa, kami tidak setuju Lukman Pak Abdu diundang di Kendari. Kalau tetap rapat ini menghasilkan harus diundang, kami berdua mohon maaf tidak bisa hadir. Begitu katanya di dalam rapat. Labas. Mau hadir mau tidak, kita komitmen untuk mengundang Ustadz Lukman Babdu. Nah, dibuatlah dalil bahwa kita membuat perpecahan karena kita undang Ustadz Lukman Babdu. Inilah yang dimaksud perpecahan oleh Abdul Wahab. Naam. Perpecahan antara ahlus sunnah salafi yang manhajuhu qawim. Lurus manhajnya dengan perselisihan hajuri. Manhaj mutasyadid. Yang berlebihan. Itu yang dikatakan Abdullah Wahab pecah. Ya. Coba antum yang berakal sehat insya Allah. Sekarang ini Mana yang lebih baik? Bersatu dengan hajuri? Dalam keadaan kita tidak tahu penyimpangan-penyimpangannya bersatu? Daripada pecah sementara jelas penyimpangannya. Pisah. <coughs> Ini namanya manhaj gado-gado. Asal bersatu. Naam. Tidak paham makna persatuan yang hakiki. Tidak paham makna perpecahan Subhanallah, itu perpecahan yang dimaksud. Abdul Wahab bahwa Ustadz Lukman membuat perpecahan karena ketika beliau datang, pecahlah, terpisahlah antara salafi yang lurus manhajnya dengan hajuri yang manhajnya mutasyadid. Pecah. Saya kira kalau itu, itulah yang benar. Iya. Itulah yang hak. Memang harus terpisah antara yang hak dan yang batil. Yang lurus dengan yang bengkok harus pisah. Tidak boleh sama-sama kabur syubhat. Nah, itu konsekuensi ayat yang saya bacakan pada antum di majelis-majelis sebelumnya ini. Maka Allah liyadharul mu'minina ala ma alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah tidak membiarkan kalian di atas keimanan kalian, keislaman kalian sampai Allah memisahkan dari orang-orang yang baik dari yang buruknya. Nah, walhamdulillah berarti Ustaz Lukman datang membawa pencerahan, membawa kebaikan, bukan perpecahan. Kalaupun mau dikatakan perpecahan, perpecahan yang harus dan wajib. Nah, Alhamdulillah, saya pun selamat, ikhwan-ikhwan selamat, ya, melalui datangnya sebab datangnya Ustadz Lukman Ba'abdu Dauro pertama beliau banyak memberikan ya bukan di majelis umum tapi di majelis khusus kaset-kaset langsung dari ulama diperdengarkan pada kita tentang hajuri yang ditranskrip dalam bentuk tulisan langsung dibacakan pada kita bukan dari Ustadz Lukman sendiri tapi dari ulama nah apakah yang seperti itu antum katakan bahwa orang itu membuat perpecahan dan pada waktu itu ustadz yang lain di Makassar semua menyatakan seperti itu juga. Seperti yang diucapkan Abdul Wahab sekarang. Bahwa dimanapun Lukman datang membuat perpecahan. Sekarang Allah menyingkap ternyata manhaj kalian yang dulu ini keliru. Manhaj mumayye. Manhaj lembek, penggembos. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap saat ini sekarang Itulah terbiah yang dulu kita rasakan. Kita dididik, dididik ya dengan jangan jangan bikin perpecahan, jangan bahas fitnah, sibuk dengan ilmu, ternyata kita jahil terhadap fitnah hajuri, jahil terhadap fitnah turafihin, jahil terhadap fitnah ini dan itu tidak tahu. Akhirnya kita sudah masuk tanpa kita sadari. Nah, saya sendiri sudah masuk dalam fitnah hajuri, wallah. Saya tidak faham bahwa diri saya sudah terpengaruh dengan asnur. Antum akui apa tidak? Saya sudah terpengaruh dengan mengikut dia. Menghapus yayasan semua. Menghapus kartu donatur. Naam. Ya, meninggalkan bentuk-bentuk pengumuman menyampaikan ikhwah untuk sedekah membangun masjid. Itu tasawul. Minta-minta. Ini didikannya Asnur. Siapa yang membuat perpecahan? Siapa yang menginginkan persatuan? Ya Abdul Wahab. Naam. Omongan antum itu zalim. Naam. Antum tidak mengetahui hakikat permasalahan. Lalu memberi fonis bahwa Lukman Ba'abdu membuat perpecahan. Dauro pertama dan juga dauro kedua. Al-haq harus dibela. Nah, Orang-orang yang bersamanya al-haq juga harus dibela. Tidak taksub, tidak taklid, tidak fanatisme. Nah, Kalau salah kita katakan salah. Kalau benar kita katakan benar dan kita bela kebenaran yang bersama dengannya. Nah, Ini ikhwan dari dulu digembosi terus. Nah, Luqman Ba'abdu Dauro di sana dua tiga hari membahas Yauturof. Akhirnya Syekh yang mendengarkan, wah masa seperti itu? Kapan mengajarkan tauhid? Kapan mengajarkan sunnah? Turof, turof, turof, turafin dua tiga hari. Terpancing Syekh berfatwa. Syekh berfatwa menyudutkan dai salafi tersebar di tengah-tengah antum semua ikhwan di berbagai tempat di Indonesia ini. Timbul fitnah, pobi, benci Ustadz Lukman, tidak senang dengan dakwanya, suka bikin perpecahan, membahas fitnah terus-menerus. La haula wala quwata illa billah. Zalim. Naam. Antum akan ditanya di yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang fonis yang antum jatuhkan pada seseorang. Naam, adapun saya mengatakan tahdir terhadap Abdul Wahab dengan melalui proses. Naam, dan saya yakini sampai hari ini dia tetap mudafi anil hajuri, membela hajuri, maka saya mentahdir, saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam, dalam rangka beribadah kepada Allah menjauhkan umat dari syubhat, dari pengkaburan-pengkaburan manhaj yang tidak ada bimbingan ulama. Siapa ulamanya? Dalam hajuri dia tidak mampu menjawab. Pertemuan jam sampai jam satu malam di rumah. Ulamanya Ashadi menjawab Abdullah Al Aryani. Abdul Wahab diam tidak mampu menjawab. Ketika saya tanya firman Allah Subhanahu wa taala idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila, wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum kalau datang perkara keamanan keributan mereka langsung menyebarkannya seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul Rasulullah dan kepada ulil amri ulama khususnya para pembesar-pembesar ulama karena barokah bersama dengan mereka akabir Al-barakatu ma'akabirikum kata Rasulullah. Siapa ulamanya itu? Ashadi menjawab Abdullah Lariani. Abdul Wahab diam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adapun kita dalam menerapkan ulil amri, Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Naam, Syekh Al-Imam, Syekh Abdul Al-Wusabi, murid seniornya Syekh Mukbil, Syekh Al-Wusabi, Syekh Al-Imam, Syekh Abdul Aziz Al-Buru'i semua menghukumi kepada Hajuri Haddadi sebagaimana Syekh Rabi menghukumi Haddadi. Ha. Mana yang error-error akalnya ini? Saya Hajuri. Subhanallah. Saya Hajuri. Siapa antum? Hah? Syekh Robi Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Al-Imam, Syekh Al-Busobi, Syekh Abdul Aziz Al-Burai, Syekh Abdullah Bukhari, Syekh, Syekh, banyak masyayat. Antum mengatakan saya hajuri. Hasil, mana akal yang sehat? Itakillah. Saya nasihatkan pada antum yang seperti ini, jangan diajak bicara, jangan diajak dialog. Antum juga ikut error nanti. La, capek. Nah, mesti di akalnya ada XR error. Ya, jangan. Wallahi jangan. Nah, menyibukkan antum mengeraskan hati menghadapi orang-orang seperti itu. Tidak ilmiah. Tidak ilmiah. <coughs> nah, nanti saya pulang lagi daur, dari Dauros ini. Ya, muncul lagi ucapan-ucapan. Ustadz Hasan datang Dauro bikin perpecahan. Iya. Subhanallah. Kewajiban kita menjelaskan, menyingkap masail. Kalau dia tidak memberikan pengaruh, naam. Saya diam. Tidak perlu saya berbicara. Tapi Abdul Wahab memberi pengaruh. Mungkin yang hadir di sini ada orang yang fanatisme dengan Abdul Wahab. Ada yang terpengaruh dengan pikirannya. Ada yang masih membela-bela hajuri karena sebab pengaruh Abdul Wahab. Nah, dia pengaruhi satu, dua, tiga. Coba antum lihat. Ya, yang dekat dengan Ana, Ikhwan di Kolaka, sampai berita kepada Ana dan saya saksikan di sini tidak ada hadir orangnya. Ya, Abu Utsman dan Abu Hudzaifah itu dekat sama Ana. Mungkin lebih dekat saya sebelumnya daripada Ustadz Hamzah dan Ustadz Abdurrahim. Bahkan Akhuna Abu Hudzaifah ada hubungan tanah dengan saya. Jual beli tanah. Ambil kaplingan saya di sana. Dekat, naam. Tidak pernah ada omongan sama anak, tidak pernah ada telepon, tidak pernah ada SMS, tiba-tiba menjauh. Siapa yang beri fitnah kepada dia? Yang sebelumnya dekat dengan saya, dan saya tidak tahu kalau dia mulai menjauh. Saya tidak tahu. Nah, saking dekatnya, ya karena diantara sebabnya adanya ikatan jual beli tanah ini tadi. Nah, tiba-tiba tidak pernah lagi ada hubungan. Bahkan di sini saya, kita buat daurah tidak hadir. Hadir ya. Hah? Mudah-mudahan ada uzurnya yang syar'i insyaallah. Ya. Nah, siapa yang memberi siapa yang menjadi sebab mempengaruhi ya pemikirannya? nak Abu Hudzaifah atau Abu Usman. Naam. Allah yahdihima wa iyana. Semoga Allah memberikan petunjuk pada beliau berdua dan kepada kita semua. Naam, hati-hati ya ikhwan, dekati dengan baik, nasihati dengan baik. Wallahi racun. Racun yang mematikan. Racun yang merusak manhaj hajuri. Wallah. Naam. Jangan bermain-main. Ya. Bukan perkara kecil. Ulama berbicara tidak mungkin ulama sibuk-sibuk mengadakan pertemuan ini, pertemuan itu. Tahunan, tujuh tahun, delapan tahun. Lalu kemudian keluar tahdir ulama. Bukan main-main. Seperti yang saya bilang kemarin, bukan onde-onde ya. Hah? Bukan perkara kecil ini, lalu kita enak-enak bermain-main. Saya hajuri. Ya. Saya lebih senang dengan ustadz-ustadz yang membela hajuri. Lah, Bukan main-main wallah. Nah, nanti kalau main-main seperti itu Allah simpangkan hatimu. Semakin jauh, semakin jauh, sampai sejauh-jauhnya. Nauzubillahi min dzalik. Nah. Tidak apa-apa, badal asar. Ini banyak pertanyaannya. Hah? Badal asar, dilanjut pertanyaan. Nah. Taib. Bagaimana menurut Ustaz tentang pendidikan formal yang ada di sekolah-sekolah salafi? Antum <clears throat> dengarkan penjelasan Ustaz Lukman Ba'abdu. Karena beliau dan para asatidah banyak membahas masalah ini. Majelis demi majelis, pembahasan demi pembahasan, penelitian demi penelitian dalam masalah ini, beliau lebih lebih memiliki banyak ilmu dalam masalah ini dan pengalaman. Antum tanyakan pada beliau atau dengarkan kaset Dauro di Makassar kemarin khusus tentang pendidikan formal dan tanya jawab. 6. <coughs> Saya sudah mendengarkan sebagiannya. the Tafadhal, sangat baik untuk antum semua yang memiliki sekolah di sini pendidikan dan juga kita dikendari untuk mendengarkan. 6. Bagaimana dengan pertanyaan terakhir Syekh Robi tentang kaidahnya yayasan? Apakah ini benar? Ini subhanallah sering saja hajuri ini menggunakan dalil-dalil yang doib seperti ini. Naam. Yaitu kenapa kalian menerima fatwa Syekh Robi tahdir terhadap hajuri? Kenapa kalian tidak menerima uh, fatwa Syekh Robi tentang yayasan? Iya kan? Sering antum dengar ini kan? Sering sekali Abdul Wahab apa dan semisalnya Sadi sering sebut-sebut ini. Maka kita katakan Eh, pertama ya betulkah Syekh Robi melarang secara mutlak yang kedua ya sampai berita kepada ana dan ada kasetnya dari Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali murid senior Syekh Robi beliau ditanya tentang yayasan dan merinci merinci ya ada sama saya kasetnya bahwa kalau itu pembahasannya ceramah beliau tentang e, guroba. Tentang guroba di akhirnya ada tanya jawab. Ditanya masalah yayasan. <clears throat> beliau rinci. Kalau sekedar formalitas, tidak dijadikan alwala baro wal tidak dibangun di atasnya sikap apa semua, prinsip, sekedar formalitas yang diharuskan oleh pemerintah karena bahayanya adanya madorot-madorot kalau tidak eh, formal seperti itu tidak legal ya sekedar formalitas disimpan tidak dijadikan sebagai al-wala wal barok, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, itu jawaban Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Ya, adapun Syekh Rabi ya, butuh untuk dirinci pertanyaan itu kepada beliau, bagaimana kondisi yayasan dan keadaan ya, uh, hukum kita di Indonesia ini. Nah. Ya, butuh dan ini pun kalau seandainya betul. Nah, maka kita katakan ahlu sunnah wal jamaah demikian. Ya, bukan berarti kita memakai Syekh Robi ya harus taklid dalam semua masalah pendapat Syekh Robi. Bukan begitu maknanya halus sunnah. Ya. Nah, karena kalian menuduh kita ya bahwa kita menyikapi Syekh Robi seperti wahyu katanya. Nah, ini buktinya lah kita tidak menyikapi Syekh Robi seperti wahyu. Buktinya apa? Dalam masalah yayasan, beliau mutlak tidak boleh, kami tidak mengikutinya. Berarti tidak. Ya? Kita tidak mengikuti seperti wahyu. Nah. Baik, kita tunggu sampai adan ya. Nah. Bagaimana hukum orang yang pro kepada ahli bid'ah serta menolong mereka dalam melawan ahli sunnah? Ya, tinggalkan. Tidak ada ahli sunnah pro terhadap ahli bid'ah. Tidak ada ahli sunnah yang pro terhadap ahli bidah. Ya, mesti berlawanan dengan ahli bidah. Bagaimana menurut Ustadz dengan Subhat Abdul Wahab? Setahu saya tidak ada ulama Yaman yang mentahdir hajuri. Dan bahwa hajuri direkomendasi oleh Syekh Soleh Fauzan. Jazakumullah khair. Oh ini buta, buta baca, tuli telinga. Hah? Tuli pendengaran. Masa dikatakan tidak ada ulama Yaman yang mentahdir. Astagfirullahaladzim. Saya sendiri memperdengarkan dia. Ustaz Ustadz uh, eh, Hamzah dan Ustadz Abdul Rahim hadir ya di maktaba masjid di sekretariat masjid Nanga-Nanga. Iya Ustaz. Nah, kita putarkan kaset ulama dari Yaman tahdir terhadap hajuri. Ya. Abdul Wahab ada. Ada Abdul Wahab. Nah, semua kita dengarkan. Tahdirnya Syekh Imam, tahdirnya Syekh Usobi. <clears throat> ya tahdirnya juga Syekh Abdul Aziz Al Burai di situ. Tapi mungkin eh, pada waktu itu Ustadz Abdul Rahim dan Ustadz Hamzah tidak mendengar khusus. Ya, saya mendengar itu, saya ambil dari salah satu ikhwah yang hadir di situ. Saya download eh, Bluetooth, saya dengarkan. Syekh Abdul Aziz mengatakan fatwa ini sudah ada dan Syekh Robi mengatakan Haddadi, maka itulah dia. Itu Syekh Abdul Aziz Al Burai. <clears throat> Jadi bohong kalau Abdul Wahab mengatakan tidak ada ulama Yaman. Ya. Yang berucap seperti itu. Yang mentahdir. Nah, kecuali kalau para ulama itu tidak dianggap sebagai ulama. Saya Al-Imam, saya al tidak dianggap ulama. Yang dianggap ulama saya Abdullah Lariani. Ya wallahu alam. Kalau seperti itu adanya. Dan insya Allah tidak demikian. Nah. <coughs> Syekh Soleh Fauzan. Nah, mana rekomendasi Syekh Soleh Fauzan? Yang ada adalah tahdir, Ya. Yang ada tahdir. Waktu awal Ustadz Lukman Ba'abdu memperdengarkan saya kaset Syekh, Syekh Soleh Fauzan langsung. Ya, tahdir. Ditanya terhadap orang yang menyatakan Rasulullah SAW akhto'a afi wasailid dakwah. Salah dalam wasilah-wasilah dakwah. Ketika Allah menegur dalam surah Abasa wa Tawalla. Marah Syekh Soleh Fauzan mentahdir. Orang seperti ini sesat. Tidak pantas diambil ilmu darinya. Dan seterusnya fatwa Syekh Saleh Fauzan tahdir. Ya. Sekalipun di situ tidak disebutkan nama Hajuri, tapi yang mengucapkan itu ucapannya disebutkan kepada Syekh Fauzan. Lalu beliau mentahdir dan melarang mengambil ilmu kepada orang yang seperti ini. Ada kasetnya. Nah, saya dengar langsung dan saya ambil dari Ustadz Lukman. Ya, Mana rekomendasinya saya Soleh Fauzan? Rekomendasi karena diterima. Datang di rumah, berkunjung. Nah, ya kalau ahlul bidah pun yang tidak ditahu oleh Syekh Soleh Fauzan berkunjung ke rumahnya diterima, nah. Ya. Karena tidak ditahu. Tapi kalau Syekh tahu Nah, demikian demikian penyimpangannya sudah menegak sudah tegaknya hujah sudah tingkatan para ulama mengadakan rapat nasihat demi nasihat. Tidak mempan. Coba Syekh Fauzan tahu rincian-rincian seperti itu. Ya, beliau tidak akan menerima orang yang seperti itu. Nah, sebagaimana Syekh Robi, Ya, makanya ini tadi butuh bagaimana mendudukkan sikap kita terhadap para ulama-ulama sunnah kita. Jangan kita selalu tabrakan, jangan. Ya, tidak bertabrakan, tidak. Hanya kita yang tidak menyikapinya dengan bimbingan ulama. Nah, kalau kita menyikapi dengan bimbingan ulama seperti Syekh Ahmad Basmul ya dan yang lainnya maka kita akan terbimbing insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan insyaallah uh, ba'dal asar beberapa menit. Nah, subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta